Ayo, baca. Mana? Siapa yang baca? Ayah ajar. Hmm, ulangi. Ba'daan lam Hmm. Wal inzilu ba'da taurat wa kaza. Hah? Terus? Ayo. Wah. Wah? Wa anna lahu ini harusnya. Wa anna lahu sautan. Kalau wa annahu lahu sautun. Wa anna lahu Cipro Mas.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 Bab Qaulillahi ta'ala wa la tanfa'us syafa'atu illa liman Itu, ya. Bab itu. Ya. La illa liman adzina lahu hatta idza fuzi an qulubihim qalu mada qala rabbukum qalul haq. Yang dengan dari ayat ini oleh Imam Bukhari Lafat yang mana? Wala tanfa'us syafa'atu indau illa liman adina lahu. Hatta idha fudzi'an kulubihim Kalu madha kala rabbukum qalul haq. Wa wal aliyul kabir. Lafat yang mana? Madha kala rabbukum Kalu al-haq. Yani qalu qala rabbuna al-haqqa. tentang kalam kalamullah tentang kaulullah taala. Dan telah lewat ini bukan awal-awal pembahasan tentang masalah kalamullah tapi bab tersendiri di wujudkan lima Bukhari di sini. Sebelumnya sudah banyak sekali hadis-hadis atau ayat yang terkait dengan kalamullah taala tentang dengan terkait dengan kaulullah taala. Cuma dengan tujuan menyendirikan afrodauhuna. Apa afrodau? Menyendirikan bab dalam masalah ini sehingga berentet panjang dalam masalah bab penetapan tentang Allah punya kalam, Allah punya kaul. Sebagaimana telah kita dengar bersama dan rinciannya akan kita ikuti terus insya Allah. Berarti halaman 269, eh, 65. <clears throat> Mi'ata ini wa khamsa wa sittin ini wa khamsa wa sittin qala al-imam al-syekh bin Bas rahimahullah ta'ala wal maksud wal maksud dan yang dimaksud dari apa yang dibawa oleh Imam Bukhari terkait dengan ayat dan hadis adalah annal kalama yatajaddadu waktan ba'da waktin. Annal kalama yakni al-kalam al-mansub ilallah ta'ala kalam yang dinisbatkan yang disifatkan kepada Allah dengan sifat kalam yatajaddad waktan ba'da waktin apa makna yatajaddad hmm? yatajaddadu yakni terjadinya kalam dari Allah Ta'ala itu terkait dengan hanya Allah terkait dengan waktu yang Allah kehendaki untuk berbicara ya kan berbicara kepada Musa sebelum berbicara kepada Nabi kita Muhammad langsung bicara kepada Nabi Ayub sebelum berbicara kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Paham ya, ikhwah? Nah, itu namanya tajaddad. Tajaddada. Apa? Baru. Terjadi baru setelah waktu setelah waktu. Waktu setelah selang waktu. Walillah qala jalla wa ala dan dikarenakan inilah Allah Ta'ala berfirman Allah Jalla Allah berfirman ma ya'tihim min dzikrin min muhtasin ma ya'tihim ma ma nabi dan tidaklah datang kepada mereka berupa zikir yakni kalamullah zikir dari Allah adalah apa? kalamuhu berupa larangan berupa perintah berupa khabar namanya zikir berupa larangan dari Allah berupa perintah dari Allah berupa khabar dari Allah SWT berupa ancaman dan berupa wa'ad ancaman dan janji dari roh mereka yang datang baru yang baru, muhtas yang ba baru. Gimana lanjutan ayatnya siapa ngapal? Hah? Hah? Ikrin mirabi muhdasin illa illa bahwa mial abun. Jadi tidaklah datang kepada mereka berupa zikr Mirrabhim zikr dari Allah adalah apa? Berupa larangan, perintah, janji dan ancaman dan khabar dan yang semisalnya. Khabar dari apa yang akan datang dan apa yang telah berlalu. Khabar yang baru, zikir yang baru. Mereka mendengarkan tapi mereka dalam keadaan apa? Lala, lalai, enggak menghiraukan. Maka di sini kita mengatakan Allah itu punya kalam dengan kalam yata yatajaddad. Ini binisbah sifat fi'liyahnya Allah berupa kalam. Dan kalam pada asalnya adalah sifat datiyah. Artinya apa? Apa makna kalam bagi Allah sifat datiyah? Hah? Allah tak pernah tidak punya sifat kalam. Tak pernah tidak punya sifat kalam. Senantiasa Allah punya sifat kalam. Bukan setelah memerintah baru punya kalam. Setelah melarang punya pula kalam. Setelah menurunkan wahyu baru punya kalam. Tidak. Kalam Allah dalam sifat datia ya, pengertiannya adalah lam yazal wa la yazalu mutasifan bil kalam. Maknanya tak pernah terkosongkan dari sifat kalam. Itu namanya sifat datia. Bagi Allah Ta'ala berupa kalam. Adapun sifat fi'liyah dari kalam ini, yakni terkait dengan masyiannya Allah kapan mau berbicara. Kepada siapa Allah itu mau berbicara? Itu namanya apa sifat? Fi'liyah ditanya dari sisi ini. Dari sisi apa? Dari sisi masih masyiannya dalam kalam tadi. Mau dikatakan ya tajadad. Ditinjau dari sisi itibar apa? Itibar eh, hanya Allah berbicara dengan siapa dan kapan. Bicara dulu dan sekarang dan nanti itu terkait dengan masih hanya Allah Ta'ala. Wa ma yati min dzikrin rahmani muhdatsin. Nah. Dan dalam tentang dari Rahman kepada mereka berupa zikir yang baru Nah, muhdas yang baru. Yakni jadidun ba'da alam lam yatakallam. Takallama subhanahu wa ta'ala. Muhdas ini baru. Muhdasin maknanya apa? Baru. Maka dikatakan ada amrun muhdasun. Fitin ini perkara baru dalam agama. Maknanya bid bid'ah. Model baru. Maknanya jadi apa maknanya muhdas? jadid yakni ba'da an la yatakallam takallama subhanahu wa ta'ala setelah Allah nggak berbicara lalu berbicara maksudnya Allah dan Maha tinggi wal Quran takallama bihi ba'da Taurat Al-Quran itu Allah berbicara dengannya setelah Taurat. Taurat dulu baru Al-Quran. Wal Injil pada Taurat. Injil Allah berkata dengan Injil setelah Taurat. Wahakada dan seperti ini. Ha utambi. Kapnya tasbih. Perhatikan seperti ini gambarannya. Nah, gitu maunya saya bin Bas. Itu makna model, apa makna apa makna kalam yang ba, baru. <clears throat> Qala rahimahullah ta'ala wa hadil hadisul lati dzakaraha al-muallifu kulluha wadihatun fi kalami subhanahu. Hadis-hadis yang sekarang ini dibawakan yang kita baca dibawakan oleh al-muallif ini siapa muallif? Al-Bukhari. Seluruhnya gamblang, jelas dalam penetapan kalamnya Allah yang maha suci dan maha tinggi. Wa annahu yusma. Bahwasanya kalam Allah itu yusma, didengar. Wa anna lahu sautan. Wa anna lahu sautan dan sesungguhnya kalamnya Allah itu punya suara, ada suaranya. Yusma yang didengar, didengar oleh Jibril, didengar oleh para malaikat, didengar oleh Nabi kita Muhammad, dengar oleh Musa, dengar oleh Ayub dan yang lainnya. Itu namanya yusma. Tasma'uhul malaikatu. Para malaikat mendengarkan kalamnya Allah. Wa tasma'u kalamahu. Apa? Wa tasma'u kalamahu. Tasma'u siapa? Hah? Kita juga mendengar kalamnya Allah sekarang ini. Dibacakan kita dengar. Alhamdulillah alamin. Kalamullah. Kita bacakan, Kita dengar. Ada pun kalau langsung. Ada orang-orang tertentu, makhluk tertentu yang langsung. Ya kan? Hamba Allah tertentu, malaikat, Jibril, tanpa wasit tanpa peran, tara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dandarnya ketika apa? Ketika Isra dan Mi'raj. Beliau langsung dapat kalam dari Allah Ta'ala dalam difardukan salat 50 kali untuk sehari semalam semalam. Wa kata sami'ahu Jibril alaihissalam. Demikian juga kalamnya Allah didengar oleh Jibril dan Jibril. Wa kata sami'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina usriya hina urija bi ila sama. Wa dan, dan begitu juga didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diisrokan, Diperjalankan malam, dijalankan pada malam hari Hina urija, dinaikkan. Apa makna urija? Urut dari bawah ke atas, itu namanya urut. Ya kan? Mi'raj. Surah Mi'raj. Dijalankan malam hari kemana ke Batul Mak Maqdis. Lalu diirajkan ke dinaikkan ke Sidratul Mun Muntaha. Ketemu dengan siapa di sana? dengan Allah Subhanahu wa taala langsung mendengarkan kalamnya Allah. Wa sami'ahu Musa. Dan begitu juga didengar oleh Musa kalamnya Allah taala. Dalilnya wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu. Allah failnya. Musa. Allah Musa dapat apa? Dapat dapat kalam. 50 bi. Takliman maful mutlak Benar-benar Allah bicara kepada Musa itu namanya, itu namanya faedah maful mutlak. Apa maful mutlak? Lita takkid. Maful mutlak apa faedahnya untuk takkidul kalam. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini menunjukkan sebagaimana ahlul bayan wal balaghah mereka mengatakan di sini menunjukkan bahwasanya ini bukan melalui siapa-siapa langsung kenapa karena takliman benar-benar Allah itu berbicara kepada Musa itu mengartikannya kenapa karena maful mut mutlak hmm. Darab tu Muhammad dan Darban benar-benar aku bu pukul nah. <clears throat> Wa kalau wal kalamul ladzi ya'kiluhu nas Wahada wal dan inilah kalam yang dipahami oleh manusia. Ya kilu dipahami. Alladhi pahamunas. Tak Takiluhu al-umamu yang dipahami oleh setiap umat. Anahu yatakalamu bikalamin yusuf bahwasanya kalam berbicara dengan kalam yang dengan pembicaraan yang bisa didengar. Ini omongnya siapa? Si Bulan. Kenapa? Karena kita mengetahui suaranya, kita dengar suaranya. Kalau nggak ada dengar suaranya, bagaimana kita mengetahui? Paham? Yusma. Jadi kalamnya Allah Yusma langsung kepada Jibril, kepada orang-orang tertentu yang Allah inginkan. Yakfi, cukup. Nah, ini maksudnya yakfi gitu, yakfi. Cukup, udah nggak panjang-panjang lebar. Kalau beli yakfi maknanya apa? Cukup penjabarannya seperti itu nggak perlu diperpanjang itu maunya. Yakfi Ya. Kalimat yakfi ini maunya beliau adalah yakfi dengan penjelasan dengan penjelasan tadi cukup. Lianna kalamahum fi kalamillahi kalamun sa'bun hum siapa di sini? Ahlul bidah. Hum domir hum ini marji'uhu ilam ilaman ila ahlul bidah ila ahlul kalam kepada para ahlul falsafah, mutafalsifah. Karena kalamnya mereka ahlul beda terkait dengan kalamnya Allah, pembicaraan mereka terkait dengan kalamnya Allah. Kalamun sokbun, omongan yang sulit. Alal kulub, yang sulit dipahami. Asyairah, Mu'tazilah, Kulabiyah, dan yang lainnya, Jahmiyah. Ketika mereka berbicara tentang kalamnya Allah, Pembicaraannya paham bulat, sulit. Kalamun pun alal kulub. Sulit untuk dipahami. Sokbun wa pun alal azan. Azan mananya apa? Apa azan? Kalau wakbar gitu. Apa azan? Azan sama dari kata udunun, udunani, azanun. Ya kan? Sulit atas pendengaran. Sama uhu. Sulit didengar. Repot. Dikira azan itu azan Allah Akbar. Enggak. Azan Allah Akbar itu pengumuman artinya. Azana yu'zinu. Azana yu'zinu. Azan. Nah, ta'zin. Mabum itu azan. Tapi kalau di sini azan jamaah dari kata udunun al udunani meneros. Dua telinga itu dari kepala. Sama ya Pak? Azanun. Abu, Ditulis. Tulis dur. Tulis kil. Nah. Baik. Wasabun alal sama uhu. Kalamnya alul beda terkait dengan kalamnya Allah sulit untuk didengar oleh telinga. Qabbahumullah. Tengok ini doa apa? Doa keburukan dari Syekh bin Bas untuk ahlul beda yang bikin bulat dalam agama Allah dan antaranya adalah dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Qabbahumullah. Semoga Allah memburukkan mereka. Syekh bin Bas termasuk yang orang yang paling apa? Paling Eh, terjaga lisannya. Enggak, dikatakan ceplos-ceplos, enggak suka mencela, enggak suka melaknat. Tapi beliau dalam hal seperti ini, tengok qabahahumullah berarti apa? Memang pantas untuk kalau sudah seban berbicara ah, berarti sudah memang keterlaluan. Sangat jarang sangat jarang didengar kalam yang katanya kasar. Apa? Seven Bas sangat jarang dengar dalam kalamnya yang istilahkan kasar. Tapi dalam hal seperti ini beliau mengatakan qabbahahumullahu semoga Allah memburukkan mereka. Kenapa? Karena ngerepoti, ngeruputi orang dalam masalah kalam yang gampang dipahami tapi diperepot oleh mereka, dipersulit. Sehingga didoakan dengan doa apa? Kejelekan oleh beliau. Rahimahullah taala. Apa ini? Nah, Jadi orang yang paling terjaga lisannya, kalau sudah ngomong, sudah nggak bisa lagi dibantah. Soalun, soal dari apa? pertanyaan dari sebagian para hadirin yang hadir dalam majelis beliau dalam menghadir daras ini. Pertanyaannya lima limanil makolatu, limanil makolatu bukan lamanil makolatu, bukan nil liman. Untuk liman milik siapa? Liman, ada liman. Nah, ada liman. Apa makna liman? Milik siapa? Al maqalatu hadhi, omongan ini inna lanahki kalam al yahud wan nasara. Wala nastati an nahki kalam al sahmiyah. Ini kalamnya siapa? Al maqalah di liman. Perkataan ini punyanya siapa? Nah, kan? Qala yaqulu qawlan wa maqalan wa maqalatan. Nah, kan ini Mas, Mas Darmi, Mimi. Ya Yarhamukallah. Itu wajib semuanya untuk mengucapkan ya yarhamukallah ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Wajib semuanya yang dengar. Dan yang didoakan wajib membalas dengan ucapan apa? Yahdikumullahu yuslih ba'dakum. Lain dengan salam. Kalau salam, satu orang mewakili jamaah. Jawaban salam. Tapi kalau doa bersin, semuanya wajib membalasnya. Mengucapkan doa tadi. <clears throat> Jadi kata beliau, Inna lanah sungguh kami bisa mengkisahkan, bisa menghikayatkan, bisa menceritakan kalamnya Yahud dan Nasara, tapi kami nggak mampu menceritakan kalamnya Ahlul bidah dalam masalah kalamullah taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalamnya ahlul bidah yang mereka intisab kepada Islam ini sangat buruk. Sehingga nggak mampu untuk dibicarakan, nggak mampu diceritakan. Saking elek, elek. Saking elek nggak bisa diceritakan. Nah, Siapa perkataan yang punya? Jawabannya Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Ini kata Abdullah bin Mubarak taala, kami mampu bisa menceritakan kalamnya Yahud, kalam Nasara. Terkait dengan kalam-kalam yang batil mereka mampu. Tapi kita nggak mampu untuk menceritakan kalamnya Ahlul Bidah seputar masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah berkata istiwa atas arasnya. Mereka bilang bukan istiwa tapi menguasai arus. Allah berkata punya tangan. Mereka bilang apa? Enggak punya tangan, punya kekuasaan. Allah berkata Allah memiliki sifat datang. Mereka bilang enggak. Yang punya, yang punya sifat datang adalah malaikat. Allah Rasulullah Allah berkata bahwasanya Allah turun dari turun ke langit yang pertama setiap malam bagian akhir. Mereka bilang enggak turun. Yang turun apa? Perintahnya, nikmatnya, dan yang rahmatnya dan yang semisalnya. Mabum? Ini dan banyak sekali perkara seperti itu. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini nggak bisa diceritakan kata mereka. Hapus saja. Ya kan? Maka kita kata-kata Abdul bin Mubarak rahmatullah kami nggak mampu menceritakan kalamnya Alul Beda karena sangat buruknya. Menjijikkan. Tapi Alul Beda di zaman kita ini ya kan Di antaranya Abdul Samad dan kawan-kawannya para pendekar-pendekar bid'ah Ah. Ya kan? Enggak mampu menceritakan kalamnya Ahlu Sunnah. Tengok. Tapi mampu menceritakan kalamnya setan, iblis. Nah, kalamnya Fir'aun. Tengok. Ini Ahlul Bidah. Baik. <clears throat> Habis dari bab yang telah kita lewati sekarang bab baru. Mana bab baru? Surat 65, 66 sekarang. Ayo dibaca. Nah, benar. Ya <clears throat> Taib, insyaallah khair. Ini juga, jadi kemarin telah disinggung, apakah ini termasuk awal-awal bab dalam bab ini? Pada jawabannya saya benar. tidak. Cuma memang disendirikan. Pada dasarnya sebelum bab yang dibicarakan Imam Bukhari sudah banyak sekali milian kata beliau. Milian tentang ayat dan hadis terkait dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala tentang kaulnya Allah Subhanahu wa taala. Mana kemarin? Siapa kemarin yang ingat? Dengar halaman 263. Soal hada awwalu babin wala al-abwab allati sabaqat. Inna ma'amur idza arada sya'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jawabnya ka'anna qasdahu annau afradahu li hadza syai'. Ka'anna qasdahu siapa nomor di sini? Imam Bukhari. Seakan-akan Kayaknya tujuannya Imam Bukhari bahwasanya beliau ingin menyendirikan untuk masalah ini. Ya kan? Lihat saya alam mutaghallib Karena memang ini perkara ini banyak. Wal kita puluh milian. Kitabnya ini kita butuh wahid dari awal sampai terakhir milian penuh. Terkait dengan apa? Penetapan kalamullah ta'ala. Qaulullah ta'ala. Wa illa bahwa afradu lihat Said. Milian. Artinya kita bertauhid ini dari awal sampai ini sudah penuh. Tentang penetapan apa? Allah punya kalam, Allah punya kaul, Allah punya Allah punya kabar. jadinya perintah, larangan semuanya adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah, larangan Allah itu adalah nggak mungkin kecuali dengan apa? Dengan kalam. Hal kaulu al amr bil fiil enggak. Amr bil bil kaul. Larangan bil bil kaul. Perbuatan nggak dikatakan perintah, nggak dikatakan larang, larangan. Mafhum? Dapat jawabannya perintah Allah larangan Allah dalam hadis-hadis yang telah kita lewati juga ayat. Maka dikatakan milian. Apa nama milian? Penuh. Ah. Penetapan kalamullah ta'ala, kolnya Allah ta'ala. Cuma di sini Imam Bukhari kenapa kamu menyendirikan? Nah, karena apa? Karena bab ini bab yang sangat penting. Kemudian dalam bab baru di sini perhatikan halaman 266 bab kalami rob. Bab yang membicarakan tentang kalamnya rob. ma'a Jibril bersama Jibril. Dan tentang nidaullah panggilannya Allah kepada para malaikat. Dengan apa? Dengan ka? kalam. Bagaimana maksud tanpa kalam? Maka didengarkan kalam yusma. Wa annahu yusma dideng, didengar. Wa Ma'mar rahimahullah taala. Ini bukan sahabi. Kan? Walid wa innaka latalaqqal Qur'ana. Hah? Latulaqqal Qur'ana. Tulaqqal anta. Qur'ana. Ai yulqa alaika. Diwahyukan kepada engkau wa talaqahu anta kohu sini. Watalak kohu maknanya apa? Taknya saja dibuang. Wa kohu anta. Ini fi'il mudhari, bukan fi'il mati. Kalau kohu fi'il mati maka hu, huwa. Karena anta maknanya apa sini adalah data yang taul mudhara'anya mahduf. Taul mudhara'a mah mahdufa. Artinya apa? Awalnya wa kohu anta ay wa ta'khudhu anhum yakni engkau mengambil dari mereka. Wa misluhu fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, yakni Adam menerima dari Rabbnya kalimat-kalimat. Menunjukkan bahwasanya Adam mendengarkan kalamnya Allah. Ya kan? Baik. Al-Hadis berakam sab'al wa arba'mi'a wa khamsa wa thamanin hatta Hattasani Ihsab Hasan Ishab Hattasana Abdul Abdul Samad Hattasana Abdul Rahman Abdul Rahman wa, wa Ibnu Abdullah ibni Dinar Anabihi Anabi Saleh Nabi radhiyallahu anhu annahu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka idza ahabba abdan nada Jibrila Nada Jibril memanggil Jibril. Siapa? Allah. Jadi Allah punya kalam yang namanya ni, nida. Panggilan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza habba 'abdan." Bahwasanya Allah SWT, Allah tabaraka taala apabila mencintai seorang hamba. Allah memanggil Jibril. Apa sih panggilannya? innallaha qad ahabba fulanan fahibbahu Jibril supaya mengatakan bahwasanya Allah itu mencintai si fulan, maka cintailah. Ahibbahu ini adalah fi'il amr. Fahibbahu, maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai si fulan yang diperintah Allah supaya mencintai tadi. Suma di Jibrilu fis sama. Kemudian Jibril memanggil di memandangkan panggilan di atas di langit sana. Inallah qad ahabba fulanan fahibbuhu. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka kalian wajib mencintai dia. Si fulan tadi yang Allah cinta, cintai. Fayuhibbu alus sama. Maka si fulan tadi yang telah cinta oleh Allah dicintailah oleh penduduk yang ada di atas sana. Wa yuda'ulahul qafulu fi ahlil ard. Orang tersebut setelah dicintai oleh Allah, eh, Jibril diperintah oleh Allah supaya memanggil bahkan Allah memanggil Jibril ya. maka cintailah mereka, cintailah hai kalian orang yang dicintai oleh Allah tadi lalu wayudaulahul qabul fi ahlil ard orang yang dicintai oleh Allah di Jadikan apa? Diterima oleh penduduk bumi. Wa yudha'ulahu al-qabulu. Bagi orang tersebut yang tadi dicintai oleh Allah, diberikan keistimewaan yakni diterima di penduduk bumi. Mahfum? Dan diaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah taala al qabul fil ard fi alil ard buktinya apa? tidak alul bidah, tidak alul sunnah, semuanya mencintai Imam Bukhari. Kecuali sebagian orang yang musuh Bukhari karena gara apa? Banyak membawa riwayat dari Abu Hurairah dan yang semisalnya. Siapa mereka? Hah? Ahnaf. Orang-orang Ahnaf, ya kan? Enggak suka karena membawakan apa? Banyak di sini Abu Abu Hurairah. Dengki. Dikit-dikit Abu Hurairah. Betapa banyak hadis yang bakal benar berlawanan dengan mazhab mereka demi membela mazhab, ya kan? Rawinya dan imam-imamnya di pantai semua. Maka banyak tulisan difaan an Abi Hurairah. Pembelaan terhadap Abu Hurairah. Itu lebih beda. Itulah asabul mazahib mutasibah. Ya kan? Karena berbenturan dengan aliran mereka dengan Madhab mereka imamnya di para rawinya dihabisi. Namun, hmm. dihabisi. Kalau sudah dihabisi para rawinya, udah semuanya menjadi gampang. Orang awam dan yang lainnya semacam gampang. Yang penting pentolannya dulu sikat. Itu torikonya apa? Torikonya alul beda. Torikonya para munafikin. Seperti itu. Hah? Dan itu sampai kiamat. Perjalanan mereka seperti itu. Kita menghabisi partai, bukan kok partai itu dikoreksi jelek dan baiknya. Orang yang bicara langsung disikat, oh, akhlaknya nggak baik, adabnya kurang ajar. Nah, itu aja. Hmm. Kalau partainya dilihat, dilihat partai yang dibicarakan ini baik atau jelek. Partai itu kayak apa? Enggak, tapi apa? Pembicara langsung disi, disikat. Yang katanya nggak punya akhlak, katanya nggak punya adab, dan macam-macam. Yang dengki dan itu. <clears throat> Demikian juga musyrikin. Seperti itu kuburin. Tapi perhatikan, kalau orang itu sudah diberikan kobul bagi dia oleh Allah SWT, maka diterima oleh penduduk bu, bumi. Walaupun maunya ditentang oleh seorang, semua orang yang menentangnya. Maka dengan demikian seperti kalamnya saya Nasir, bukunya saya Nasir al bani rahmat taala. kita kitab beliau Alul beda membutuhkan lawan dan kawan sama-sama butuh. Ya kan? Sahahu al Albani, walaupun dia As'ari. Walaupun dia Hizbi, tapi Sahahu Albani, Hassan al Albani. Mafhum? Nah, demikian juga yang yang lain Abdul Qayyim. Terlalu banyak orang-orang sufi memboyong kalamnya Abdul Qayyim dalam kitab-kitab tertentu. Kenapa? Karena kok. qabul. <clears throat> Baik. Asyarah perhatikan penjelasan Jasa bin Batu hadza fihi an-nida wa fi al-mahabbatu. Dalam hadis ini ada nida yang disifatkan untuk Allah taala panggilan wa fi al-mahabbah demikian juga apa? Innallaha qad ahabba fulanan fahibbahu fayuhibbu Jibril. Jadi Allah memiliki sifat apa? Sifat mencintai. Bukan berarti Allah itu butuh pada yang dicintai. Sesama makhluk mencintai si fulan karena bu, butuh. Karena condongnya seorang yang mencintai kepada yang dicintai. Antara makhluk dengan makhluk, cinta mencintai karena saling condong. Bukan berarti Allah itu condong kepada makhluk. Bahkan yang dicintai butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Fi al-kalam wa fi al-mahabbah. Dalam di sini ada penetapan kalam bagi Allah, ada penetapan al-mahabbah kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Asyair enggak terima. Mahabbah bukan mahabbah tapi apa? Iradatul khair. Nah, kembali kepada iradah. Makanya mereka menetapkan tujuh si, tujuh sifat. Di antaranya apa? Iro, iro. Semuanya kembali kepada iradah, iradah, iradah. Fasafa ya'tillahu bikum yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Benar-benar Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pesawat dan akan datang, akan Allah datangkan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah, sifat, Allah punya sifat mahabbah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul tawabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang ber, bertaubat. Al-inaba. Eh, al-inaba la hakiki ada inabatul qalb. Ini batul kolb baru kembali kepada baru dari badannya dan yang lainnya ikut timbul dari hati tadi ikut ina ina nanti saya rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Tawabin. Al-ayat biada kathiratun ayat dalam penetapan tentang masalah mahabbah dan kalam sangat banyak sekali. Wal babu wahidun. Artinya apa? Pembicaraan tentang masalah ini satu. Wal babu wahidun dan penetapan tentang sifat-sifat Allah babnya satu, berarti melalui pintu yang satu. Al babu indal sunnah wal jamaah wahidun pintu untuk menetapkan sifat-sifat Allah satu. wa huwa isbatu jami'i ma ja'a fil kitabil aziz was sunnah al mutahharas sahiha min sifatillahi wa asma'i ala lawajil laik billahi jalla wa ala isbatan bila tamsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Inilah kunci yang dikatakan satu kunci, satu pintu yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah yaitu penetapan seluruh apa yang datang dalam Al-Qur'an yang aziz dan sunnah al-mutahhara sunnah yang tersucikan yang sahihah. Menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya di atas segi. Wajib mananya bahasa? Segi. Laki yang layak dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kesempurnaan Allah Jalla wa ala. Karena Allah Maha sempurna. Allah Maha kamal. Allah Maha Agung, maka penetapan sifat bagi Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah, bukan dibolak-balik, digonta-ganti. Allah bilang punya sifat istiwa, nggak terima diganti dengan sifat istila. Istiwa Dikait dengan apa? Sifat is, istila. Istaula. Masdarnya isti, istilah Istawa diganti dengan istaula. Istawa. Ganti dengan is, istaula. Apa gantinya? La. Lamnya. diganti apa ya? La, lam. Lamnya jahamiyah. Sama dengan apa? Nunnya nun. Nunnya siapa? Nunnya ya. Yahud. Disuruh bilang hitbah, bilang hin, hintoh. disuruh bilang istawa, bilang istaula. Lamnya Jahmiyah sama dengan nonya Yahud. Yahud disuruh bilang hitbah, mereka bilang apa? Hin, hintoh. Ya toh? Jahmiyah, mu'tazila dan yang lainnya disuruh bilang istawa, bilang apa? Is, istaula. Hmm. Baik. Maka dengan demikian dikatakan bab satu adalah penetapan seluruh apa yang yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Sahihah berupa sifat-sifat Allah dan nama-namanya di atas penetapan yang layak dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Penetapan bila tamsil, penetapan tanpa harus menyerupakan. Jadi ketika mendengarkan sifat Allah, jangan langsung terkesan gini dan gitu, tapi ditetapkan dulu. Benar ini sifatnya Allah. Setelah itu baru apa? tidak serupa dengan semua sifatnya mak makhluk. Itu namanya penetapan bila tamsil. Ketika mendengarkan khabar dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan sifat Allah, kuncinya harus ditetapkan dulu. Iya, ini sifatnya Allah. Lalu dinafikan dari serupanya dengan makhluk. Maka dikatakan wa tanzihan bila taktil dan pensucian tanpa harus mengkosongkan dan menghilangkan dan mengingkari rahmanu ala rasy istawa istiwaan yaliku bijalalihi tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Maksudnya Allah dengan istiwanya. Maksudnya dari apa? Dari serupa dengan makhluk. Maka dikatakan tanzihan bila taktil. Apa taktil? Dari kata attala yu'attilu taktilan pengkosongan, peniadaan. Maka dikatakan utlah. Tahu utlah? Libur pengkosongan aktivitas tertentu, daras pekerjaan dan yang semisal semisalnya. Ada qaulu alil haq. Inilah perkataannya alul haq. Ya kan? Wa awwaluhum Rasul alaihi wasallam. Alul haq ini yang paling pertama siapa? Para utusan Allah. Para rasul. Semoga salawat dan salam tercurah atas mereka. Watba'uhum dan para pengikutnya para rasul. Setelah para rasul para pengikutnya para rasul. Menas sahabat dari para sahabat taala anhum. Paham ini? Baru muncul atau semat. Akhir-akhir ini. Ya kan? Merusak akhirnya sunnah melalui semua media yang bisa di, dijangkau oleh dia dan kawan-kawannya. Asyairah. Ya kan? Kemudian di IAIN, di UNMU, belum lagi di pondok-pondok yang lain. Semuanya merusak perkataannya Alul Haq ini, merusak perkataannya para Rasul, para pengikutnya para Rasul. Wa qad atba'uhum min a'immatil Islam dan demikian juga para pengikutnya para sahabat. Dari para a'immatul Islam, para imam-imam kaum muslimin yang terkenal dari Imam Bukhari. Yusbituna ayat sifat wa ahaditha wa yumirruna kama Mereka semuanya menetapkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya dan memperjalankan ayat-ayat tadi dan ada tadi sebagaimana datangnya ini sesuai dengan dohir lafadznya. Wa yu'minuna bima dalat alaihi minal asma wa sifat dan mereka beriman dengan apa yang ditunjuk oleh lafat-lafat tadi. Mengimani dilalanya bukan lafadznya kok diimani tapi dilalanya tidak. Ar-Rahmanu 'alal istawa dibaca oleh As'ari, oleh Jahmi, tapi maknanya diingkari. Alasan wajah tidak dibaca dan juga diiman tentang konsekuensi lapatnya, tuntutannya. Mafhum? Nah. Waqtasimu oleh jaminan diimani oleh organisasi tentang lapatnya. Maknanya dibikin apa? Menggedekan organisasinya, diobok-obok. Itu dibikin partai, Ahlu sunnah tidak. Namanya bihablillah, talinya Allah. Talinya Allah ternyata organisasi. Nah, toh Muhammad, Muhammad dan semisalnya, LDI. Bilangnya berdalilnya, wa tasimu bihablillah jami'an. Wala tafarraku. Ternyata mereka yang bertelah belah. Ayatnya dibaca tapi tidak diimani makna maknanya. kan ya, Wah. Demikian juga partai. Jadi mereka alusun awal wal alul hak yuk minun nabi madalat alim minal asma wa sifat beriman dengan apa yang ditunjukkan atasnya oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Al Azizun nama Allah memiliki sifat izzah. Ar Rahman memiliki sifat rahma Ar Rahim memiliki sifat rahma, maafum Al khalik memiliki sifat khalik. Wa anna haqqun wa anna thabitatun lillahi azza wa jal. Sungguh nama-nama dan tuntutan dari nama tersebut adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah azza wa jal wa anna taliku bi subhanahu. Sungguh sifat-sifat itu adalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala yusabbihu fiha khalqahu jalla wa ala. Allah tidak serupa dalam sifat-sifat tadi itu terhadap makhluknya jalla wa ala. Fayusbituna isbatan bari'an minatamsil maka alul haq dari kalangan para rasul dan pengikutnya para rasul, para sahabat dan pengikutnya para sahabat, mereka menetapkan dengan penetapan yang bersih dari penyerupaan. Bari ber, bersih. Oh, mana bari ber, bersih. Mereka menetapkan dengan penetapan barian bersih dari penyerupaan Allah an musahabati khalqi tanzian barian menetaktil dan mereka alul haq para rasul para pengikut para rasul para sahabat dan para alul haq aimatul Islam mensucikan Allah dari serupa dengan makhluknya dengan pensucian yang bebas dari pengkosongan yang bersih dari pengkosongan dari taktil Falaysa saisbatum kaisbatil ilmu musabbiha, maka penetapannya alul haq tadi sejarahnya sampai kepada alul haq, alul sunnah, sampai semuanya mereka menetapkan penetapan mereka tidaklah seperti penetapannya musabbiha. Mereka sebelum menetapkan terkesan serupa dulu. Allah punya seperti istiwa diangen-angen, wah serupa dengan makhluk. Jadi nggak bisa. Diganti dengan istilah menguasai. Kalau dia sempat tangan, ah enggak, dia serupa. Maka diganti dengan kotorannya selanjutnya. Walaysa tanzihum katanzihil mu'attilah minal jahmiyah wal mu'tazilah dan pensuciannya alul haq terhadap Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya bukan seperti pensuciannya para mu'attilah dari kalangan jahmiyah dan mu'tazilah. Lah, tidak. Fal isbatun ma'ahu tanzihun isbatun kamilun ma'ahu tanzihun lillahi an syabati khalqi subhanahu wa ta'ala bahkan penetapan yang disertai dengan pensucian penetapan yang sempurna disertai dengan pensucian bagi Allah dari serupanya dengan makhluknya maha suci Allah dan maha tinggi Mahfum ini ini ahlu sunnah wal jamaah ya Pak dan ini orang-orang yang berpartai yang ngomong seperti ini risih hatinya Kenapa? Karena kan nggak ada dukungan dari ahlul beda dan kufar dan yang lainnya nggak akan mendukung mereka. Maka harus terkunci mulutnya. Demi apa? Kepentingan dukung dukungan. Inilah partai. Partai ini ujungnya apa? Partai ujungnya menjadi apa? Merun, tak lantakan, menghabiskan, menghancurkan wal barok. Ya kan? Maka benarlah perkataan mukbil bulu alaihi. Ada dua tempat dalam kitabnya. Kamu ulama anit kencingi saja partai itu. Mahum? Pulu alaih. Pul alaihi. Kencingi. Wah ujai kono. Mahum itu? Kenapa? Karena menghancurkan kaum muslimin. Ada dua tempat dalam kalau Islam mukbil, dalam kalam mu'alid. Supaya kita mengencingi apa? Partai. Diuyai. ujai kono kono. Ayo. Mahum? Saya cuma menekankan saja. ada yang maksud itu. Saya mobil yang ngomong. Kalau nggak terima pantai aja saya mobil. Baik, salam kita cukupkan subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.